Sebelumnya telah kita jelaskan tentang Al-Hanifiyah yang merupakan agama yang Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam keadaan ikhlas. Dan juga telah kita sebutkan tugas inti diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagai dalam surah Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan juga telah dijelaskan bahwa sesuatu ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah yang benar kecuali disertai dengan tauhid sehingga di sini ada kaitan antara al-ibadah dengan tauhid. Di mana kesimpulannya? Semua orang yang bertauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahannya, maka mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sebaliknya. Tidak semua orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka dinyatakan sebagai muwahhid orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya dikarenakan banyak di antara kufar Quraisy mereka melakukan peribadahan-peribadahan. Di antara mereka ada yang tawaf. Bahkan di antara mereka pun ada yang beristighfar. Di antara mereka juga ada yang bernazar dan lain sebagainya. Banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Akan tapi tidak memasukkan mereka sebagai seorang muwahid tidak menjadikan mereka sebagai orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan peribadahan mereka di samping selain Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tetap dinyatakan sebagai orang musyrik. Nah, dan keadaannya keadaan seseorang yang beribadah tanpa didasari dengan tauhid seperti halnya sholat yang tidak disertai dengan toharoh. Memang keadaannya. Tidak sah. Sholat tanpa berwudu. Tidak sah sholat. Begitu juga suatu ibadah yang tidak didasari atas tauhid, tidak didasari atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت apabila kesyirikan masuk pada suatu ibadah maka akan merusaknya kal hadas idza dakhala fi taharah sebagaimana hadas apabila masuk pada taharah ini keadaan kesyirikan nah apabila masuk pada satu amalan niscaya akan menghapuskan amalan tersebut. Akan merusak amalan tersebut. Kalau kita lihat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang hal ini. Di antaranya surah Al-An'am ayat 88. Allah mengatakan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan hapus apa-apa yang mereka lakukan. Seorang dia melakukan banyak daripada ibadah-ibadah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kalau seandainya dia melakukan kesyirikan, <clears throat> meminta kepada penghuni kuburan ataupun pergi ke dukun dan lain sebagainya di antara bentuk-bentuk kesyirikan, maka akan hapus amal amalan yang telah dilakukan hapuslah pahala sholatnya, hapuslah pahala zakatnya, hapuslah pahala saumi dan sebagainya. Disebabkan melakukan kesyirikan. Dan juga Allah katakan dalam ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, niscaya akan hapus amalanmu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tingkatannya sebagai seorang rasul yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan niscaya akan hapus amalanmu nah ini bahaya daripada kesyirikan siapapun dia yang melakukan kesyirikan niscaya akan hapus amalannya kalau kesyirikannya kesyirikan yang besar sekolah akbar hapus semua amalan-amalannya. Adapun kalau kesyirikannya kesyirikan yang kecil, maka amalan yang dia lakukan saja yang ada syirik kecilnya yang akan hapus. Nah, misal seorang sholat dalam keadaan ria ingin dipuji orang lain, maka yang hapus hanya amalan sholatnya saja. Adapun amalannya lain tidak hapus. Akan tapi kalau seandainya melakukan kesyirikan yang besar, seperti meminta-minta kepada kuburan atau dia mempercayai ada orang yang mengetahui ilmu gaib pergi ke dukun-dukun tukang sihir maka amalan-amalan yang dilakukan hapus semuanya bahaya ini antara bahayanya kesyirikan bisa menghapuskan amalan-amalan yang telah dilakukan. Sehingga para ambia, para nabi, mereka sangat takut sekali daripada kesyirikan ini. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, Abu ambia, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam doanya wajnubni wabaniya an na'budal asnam Ya Allah jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala-berhala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada kesyirikan. Maka selayaknya kita yang tidak ada jaminan masuk surga, yang kesyirikan terus ada di hadapan kita. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada kesyirikan yang bahayanya sangat keras sekali. Sangat bahaya bagi seorang muslim. Nah, dan juga Allah katakan dalam ayat yang lain surah Al-Maidah ayat 5. "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Dan siapa saja yang kufur kepada iman, kufur kepada keimanan, melakukan kesyirikan, maka sungguh akan hapus amalannya. Nah. Dan keadaannya keadaan kesyirikan yang masuk pada suatu amalan di mana akan merusak amalan tersebut sebagaimana keadaan hadas apabila masuk pada toharah. Seseorang berwudu sudah mempunyai toharah, sudah berwudu, kemudian dia buang air kecil atau buang angin maka batallah toharohnya. Batal toharohnya. Nah, tidak sah kalau dia sholat tanpa berwudu lagi. Begitupun keadaan suatu ibadah. Ibadah yang dia lakukan, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian dia melakukan kesyirikan yang besar. Niscaya akan hapus, batal ibadah-ibadah yang dia lakukan tersebut. Nah, sehingga bahaya sekali. Jangan sampai kita mencoba-coba melakukan kesyirikan. Baik itu perdukunan, sihir, meramal, ataupun misalnya pergi kepada dukun, mengaku mengetahui ilmu gaib, dan lain sebagainya di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa mengeluarkan seorang daripada keislaman. Nah, begitu juga kita, begitu pun kita menjauhi sirik yang asgor yang kecil. Tidak hanya menjauhi yang besar saja, akan tapi yang kecil pun kita jauhi. Daripada dia beramal untuk dunia. Nah, ini sirik yang kecil. Kalau dibiarkan bisa menghantarkan kepada kesyirikan yang besar. Baik. قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأهبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك Beliau mengatakan, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya kesyirikan apabila bercampur pada suatu ibadah akan merusaknya dan menghapuskan amalannya dan orangnya menjadi kekal di dalam neraka maka engkau ketahui pula bahwa bahwasanya paling penting kepada mengetahui itu semuanya nah ini yang paling penting bagi kita semuanya setelah mengetahui bagaimana bahaya kesyirikan dan akan menghapus amalan-amalan maka tentu perkara yang penting bagi kita semuanya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan syirik apa bentuk-bentuk kesyirikan sehingga dengan mengetahui tersebut kita menjauhinya dan berhati-hati supaya tidak terjatuh kepada perkara tadi telah saya jelaskan sebelumnya Penting bagi kita mengetahui kejelekan. Di samping kita mengetahui kebaikan. Nah, dikarenakan dengan mengetahui kejelekan kita bisa berhati-hati supaya tidak terjatuh kepada kejelekan tersebut. Suatu syair mengatakan, tu syar li syarr, walakin li wa man la ya'rif asyar min al-khair Ya fihi." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan. Akan tapi supaya berhati-hati. Menjaga diriku. Daripada terjerumus kepada kejelekan tersebut. Dan siapa saja yang tidak mengetahui kejelekan daripada kebaikan. Dia akan terjatuh kepadanya. Nah, kalau kita tidak mengetahui apa itu syirik. Apa saja bentuk-bentuknya. Kadang terjatuh kepadanya. Padahal kita ingin menjauhinya ingin menjauhi dari kesyirikan. Akan tapi dikarenakan tidak mengetahui apa itu bentuk kesyirikan, sehingga terjatuh pada kesyirikan. Nah, banyak perkara-perkara yang merupakan kesyirikan. Baik sik yang besar, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta ini minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pergi ke tukang dukun, ke dukun paranormal, sihir dan sebagainya. Ini sih yang besar. Al-Tasrif yang kecil. Seperti menggantungkan tamimah, kalung, ataupun yang lainnya. Dengan tujuan untuk menolak bala, menolak penyakit, bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan Masya Allah wa syi'tah atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Ini termasuk kesilikan kesilikan Nah, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka tahu secara umum kita itu harus bertauhid dan kita itu tidak boleh melakukan kesyirikan. Mereka tahu secara umum akan tapi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kesyirikan. Bentuk apa saja yang termasuk kesyirikan. Sehingga banyak di antara mereka terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Padahal kita sebutkan tadi bahayanya yang sangat besar sekali. Bisa menghapuskan amalan-amalan dan juga kalau dia mati belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an bih wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lainnya bagi yang Allah kehendaki dan juga mengekalkan dalam neraka. Innahu ma yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Bahaya. Bahaya dan bahaya. Belum lagi kalau seandainya dia mati dalam keadaan syirik, tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Nah, tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Dan juga bahaya yang lainnya, halal darahnya dan juga hal hartanya. Sampai Rasul mengatakan, Umir tuan uqatilan nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah tauhid dan mengatakan anna muhammadar rasulullah. Nah, sehingga boleh diperangi orang-orang musyrik tersebut. Ini bahaya, bahaya disebabkan kesyirikan. Nah, sehingga penting bagi kita semuanya untuk mengetahui hal itu. Nah, Bukan hanya kebaikan saja yang kita ketahui. Akan tetapi kejelekan pun harus kita mengetahuinya. Supaya kita berhati-hati. Kita harus mengetahui bentuk-bentuk kemaksiatan. Kita harus mengetahui bentuk-bentuk kekafiran, kepasikan, kebid'ahan. Supaya kita berhati-hati. Dan supaya kita menjauhinya. Seperti hanya disebutkan sebelumnya, sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan ayudrikani manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan aku bertanya kepadanya tentang kejelekan dikarenakan khawatir kejelekan tersebut menimpa diriku. Perhatikan sahabat radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Alasannya khawatir kejelekan tersebut menimpa diriku. Nah, dan di sini akan sebutkan nanti kaedah-kaedah bagaimana memahami kesyirikan dan juga memahami tauhid. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله مدى mudahan الله سبحانه وتعالى ما mengikhlaskanmu dari kotoran ini yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa dari beliau rahimallahu ta'ala kepada para pembaca kepada para tulabul ilm kepada para pencari ilmu Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan kita semuanya dari kotoran kesyirikan ini. Nah, alladzi qala Allah taala fihi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesyirikan tersebut, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesyirikan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain sedikit bagi yang Allah kehendaki. Nah, dan maksud ayat ini adalah bagi orang yang melakukan kesyirikan dan dia mati dalam keadaan seperti itu, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti Allah tidak akan mengampuninya. Nah, adapun kalau seandainya dia bertobat di dunianya, Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Kalau seandainya dia bertobat sebelum meninggalnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuninya. Nah, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sehingga jangan sampai dipahami ayat ini bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni walaupun dia bertobat di dunia. Tidak. Akan tapi makna ayat ini bagi orang yang melakukan kesyirikan dan belum bertobat di dunianya. Sehingga di akhirat nanti Allah tidak akan mengampuninya. Adapun kalau dia bertobat di dunia, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengatakan, wahai hambaku yang melampaui batas kepada diri-dirinya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Allah Maha mengampuni dosa. Walaupun sebesar apa dosa kita, walaupun sebesar langit dan bumi, kalau kita tulus ikhlas. Taubatan nasuha. taubatnya sebenarnya Allah Maha menerima taubat. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat, menerima dosa-dosa. Nah, semuanya. Mengampuni dosa-dosa semuanya bagi yang bertobat kepadanya. Adapun dosa selain syirik, Allah mengatakan wa yaghfiru ma dhuna dzalika ya, liman yasha. Dan Allah mengampuni selain daripada kesyirikan bagi yang dikehendakinya. Ini bagi yang meninggal dalam keadaan dia membawa dosa yang lainnya selain kesyirikan. Nah, mungkin dosa minum khamar ataupun misalnya dosa yang lainnya daripada bentuk-bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akhirat nanti kalau dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah mengampuninya dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengadabnya, Allah mengadab terlebih dahulu, kemudian kalau dia seorang yang beriman, akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini bagi yang melakukan dosa selain kesyirikan. Kalau dia masih seorang yang mukmin beriman, maka dia akhirat nanti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah ampuni. Nah, kemudian Allah masukkan ke dalam surga tanpa diadab dalam neraka. Dan kalau seandainya Allah menghendaki untuk mengadabnya, Allah mengadab terlebih dahulu sebagai tebusan daripada dosa yang dilakukan yang belum dia bertobat, kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكره الله تعالى في كتابه. Di mana demikian itu? dengan mengetahui empat kaidah-kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Nah, ini untuk menjaga diri kita dari terjatuh kepada kesyirikan-kesyirikan di antaranya dengan mengetahui kaidah-kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya tentang masalah kesyirikan dan juga tentang masalah at-tauhid. Baik. Dan insya Allah akan kita bahas kaidah-kaidah tersebut pada pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala alam.